Yang boleh meninggalkan puasa ada sembilan. Ring singkat ini harus sempurnakan. Mohon maaf malam ini malam menjelang Ramadan. Anggap saja bulan Ramadan harus ada pengajian mestinya kan. Cuman li libur. Dimajukan sekarang nambah 10 menit. Jadi pengajian nanti diajukan sekarang nambah 10 menit lagi ya. Bu ya. Untuk siapa orang yang boleh berbuka puasa? Orang yang boleh berbuka puasa adalah yang pertama, nanti cara menghafalnya pun juga kami ajari. Yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil tidak wajib berpu. Orang yang belum balik tidak wajib berpuasa. Tapi bagi orang tua, kalau anak sudah masuk tujuh tahun, hendaknya diajari untuk puasa. Sampai head. Kalau sudah head, wajib puasa. Sampai keluar mani. Kalau sudah keluar mani, wajib puasa. Jadi kalau sudah masuk tujuh tahun, jangan mentang-mentang kan nggak wajib, lalu dibiarkan dosa orang tua. Bukan urusan puasa saja, wajib diajari sholat, wajib diajari sholat, biarpun sholatnya nolah, noleh. Namanya anak kecil. Wajib diajari puasa, biarpun puasa aja puasa beduk. Nah, puasa beduk ada untuk anak kecil. Tapi kalau untuk bapak-bapak, kalau puasa beduk, kasih beduk saja tuh. Puasa be, beduk. Jadi puasa beduk untuk didik anak-anak. Mungkin hari ini puasa beduk, besok puasa asar, besoknya puasa maghrib. Bertahap. Jadi harus dididik. Jangan mentang-mentang, kan anak kecil gak wajib ya. Hah? Lalu, itu dosa orang tua yang tidak mendidik anaknya. Baik. Yang pertama anak kecil. Anak kecil tidak wajib puasa. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila tidak wajib puasa dan tidak dosa. Enak. Tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa dan tidak apa? Tidak dosa. Jelas orang gila. Yang ketiga adalah orang sakit. Ini harus ada keterangan sakit kayak apa. Jangan sampai ada seorang anak gadis tiba-tiba tidak puasa. Kenapa Neng kamu tidak biasa? Sakit. Sakit apa? Sakit jerawat. Sakit yang dimaksud boleh berbuka puasa adalah sakit yang menjadikan dia berat berpuasa. Mungkin penyakitnya semakin tambah. Penyakitnya semakin tam Menurut siapa? Menurut dokter. Kalau ibu yang ngomong tidak saya percaya kalau ibu bukan dokter. Buya, penyakit itu nggak boleh berpuasa, Buya. Bahaya. Siapa kamu? Kalau dokter yang ngomong baru saya percaya. Yang pertama kata dokter, yang kedua pengalaman pribadi. Jadi orang lain nggak boleh masuk di sini. Pengalaman pribadi gara-gara berpuasa penyakitnya kambuh tambah parah. Ini maka orang sakit yang seperti itu boleh berbuka. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, eh, yang keempat adalah orang tua karena umur. Ada orang tua yang kelihatannya lemah fisiknya, umur nggak penting berapa. Yang penting karena tua. Mungkin 55 karena dia sering banyak penyakit sehingga dia lemah atau 70. Maka dari itu wahai para anak-anak, para cucu, haram memaksa kakek nenekmu untuk puasa. Apalagi orang tua itu kadang-kadang karena merasa ajalnya sudah deket banyak ibadah ibadah. Sehingga kadang-kadang berbuka puasa itu takut, takut dosa. Mungkin juga anaknya yang takut dosa, abah, mbak, mbah ini sudah tua mau mati, jangan sampai tidak puasa. Akhirnya malah disuruh puasa, suruh cepat mati namanya itu. Kalau sudah sepuh nggak mampu puasa, kasih bubur setiap hari kasih makan. Tidak dosa karena orang tua. Yang penting pikirnya yang banyak, baca Al-Qur'an yang banyak, nggak usah puasa. Puasa ngerti yang punya orang tua, ngerawat orang tua jangan salah. Disuruh puasa. Ya, baik. Kemudian yang ke lima, lima dan enam lima adalah haid. Orang haid tidak wajib puasa. Ibu puasa kalau haid. Yang ke enam adalah nifas. Kalau lagi nifas saya puasa. Tidak. Yang ke tujuh dan delapan. Tujuh adalah hamil. Kalau lagi hamil, maka boleh berbuka. Makanya enak. Menyusui boleh berbuka. Makanya jangan takut hamil. Anak cuma lima. <laughs> Lima belas. Saya itu senang kalau punya anak nanti. Nanti dipondokkan di Al-Bahjah semuanya. Lima belas kali berapa ini? Uh. Jadi kalau punya anak banyak, sedikit sedikit yang banyaknya. Jadi ada orang bu 40 tahun gak pernah puasa. 40 tahun nggak pernah puasa, nggak dosa lagi. Kenapa? Hamil menyusui. Hamil menyusui. Hamilnya setahun, nyusuinya dua tahun. Hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. <laughs> Sampai 40 tahun nggak pernah puasa. Nggak dosa. Makanya jangan takut hamil, jangan takut menyusui. Jadi hamil menyusui. Yang kesembilan adalah bepergian. Kami sampaikan kepada saudara-saudara yang berada di tengah laut menjadi nelayan, Anda boleh berbuka puasa kalau perjalanan Anda jauh melebihi dari 80 kilo. Jangan dipaksa nelayan itu untuk berpuasa. Dia boleh berbuka puasa, sopir bis boleh berbuka puasa. Karena dia di dalam bepergian. Kalau sholat nggak boleh tinggal. Tapi boleh dijamak, boleh dikosor. Bepergian Anda boleh berbuka puasa. Makanya jangan sampai dia itu punya keyakinan wajib lalu melanggar. Berarti fasik hatinya. Kalau dia merasa wajib, berarti dia biasa melanggar Allah. Tapi dikasih tahu sekalian, engkau wahai nelayan yang soleh. Selagi kamu dalam bepergian, kamu memang tidak wajib berpuasa. Cuma nanti harus dikodok kalau lagi di rumah. Kalau lagi di rumah wajib berpuasa. Makanya nelayan yang soleh kalau di rumah puasa, puasa. Di perjalanan kalau bisa tetap berpuasa. Takut repot mengkodoknya nanti. Asalkan perjalanan yang dituju adalah berapa? Menuju 84 kilo. Perjalanan jauh. Kan sebab biasanya kalau uh, mencari ikan kan sampai di lautan Tegal, lautan mana. Itu ya, laut jauh. Itu berarti ia boleh meninggalkan puasa dan tidak dosa. Diganti zikir di bulan Ramadan. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Luar biasa. Kita bepergian misalnya ibu mau ke Tulungagung nanti. Pondok Al-Bahjah Tulungagung. Ibu boleh berbuka bepergian misalnya ibu siang hari bulan Ramadan perjalanan. Sampai di Tulungagung ketemu Buya, kami adalah jamaah dari Masjid Agung di Indramayu. Boleh ibu nanti tinggal ngomong, bahwasanya saya lagi musafir Buya tolong dibuatin masakin, masakan. Nanti di Tulungagung saya buatin masakan semuanya. Boleh minta asalkan tidak malu. Masa minta. Puasa-puasa gede Tapi boleh berbu buka. Jelas ya? Sembilan orang yang boleh berbuka puasa. Saya ulang dari awal. Anak kecil dan orang gila. Orang gila dengan anak kecil kurang lebih sama. Akalnya belum ah? Ada. Yang ketiga dan keempat orang tua, anak orang sakit dan orang tua. Orang tua dan orang sakit itu mirip-mirip. Sebab orang tua kayak orang sa sakit. Kemudian yang kelima dan enam head dan ni nifas. tujuh delapan hamil dan menyusui. Yang satu adalah bepergian. Bepergian tujuannya 84 kilo. Jadi ingat, anak kecil orang gila, orang sakit orang tua, haid nifas, hamil Nujui bepergian, selesai. Harus hafal.